Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur yang sempurna, puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, syukur pun hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan pemirsa selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi insyaallah kita berada dalam satu acara yang insyaallah bermanfaat karena manfaat inilah Allah yang akan selalu memberikan hikmah di dalam berbagai macam kehidupan kita dan Allah memberikan berkah kepada kita seluruhnya wabil khusus untuk yang menyaksikan tayangan ini dan wabil khusus juga bagi ibu-ibu yang menemani hadir di studio ini dari Majelis Husnul Khatimah alhamdulillah sehat semuanya Bu Alhamdulillah. Mudah-mudahan para pemirsa yang berbahagia pun selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan Insya Allah program yang sangat kita nanti-nantikan ini adalah program Cahaya Hati. Setiap saat kita akan membahas berbagai macam dari syariat Islam ataupun hal-hal yang mungkin selama ini ingin diketahui. Disinilah tempatnya dan disinilah tempat untuk menyampaikan ataupun berbagi dalam berbagai macam keterangan-keterangan apa sebenarnya dalam kehidupan mengikuti daripada jejak Rasulullah SAW ataupun Quran dan Sunnah. Kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan membahas satu tema yang Masya Allah luar biasa bermanfaat bagi kita. Amin Insya Allah. Yakni bahasan yang akan kita bahas adalah yakni bahasan yang akan kita bahas adalah bagaimana pergaulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika muda ataupun saat remaja. Waduh, ibu-ibu mungkin semua punya anak-anak sekarang ya yang masih remaja. Ini kita akan lihat bagaimana Rasulullah bergaul saat remajanya. Apakah remaja Rasul SAW Alaihi Wasallam ini sama dengan remajanya anak-anak kita atau bagaimana? Kita akan bahas dan insya Allah akan bermanfaat, insya Allah akan bermanfaat bagi kita seluruhnya. Amin. Iya. Adapun yang mengenai tentang Rasulullah saat remaja, Allahu Akbar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sosok yang akan dijadikan seorang nabi saat itu. Tapi saat remajanya Rasulullah tidak tahu kalau dirinya akan menjadi nabi. Rasulullah tidak tahu kalau dirinya akan menjadi Rasul. Namun persiapan yang dilakukan oleh Allah itu sejak awal. Iya, sejak awal dipersiapkan. Apa? Sejak awal yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya apa? Lihat pergaulan-pergaulan Rasulullah saat muda. Di antaranya, Rasulullah tidak pernah hadir di majlis tempat maksiat. Ini satu. Iya. Rasulullah selalu mengikuti fitrahnya sehingga kalimat fitrah ini Rasulullah mengungkapkan dalam satu hadisnya Kalimatnya istafi Apapun yang terjadi, mintalah fatwa terhadap hati nurani. Yang namanya hati nurani ini tidak akan pernah keliru. Insya Allah tidak akan pernah bohong. Itulah hati nurani. Maka Rasulullah sejak kecilnya mengikuti hati nurani. Sehingga Rasulullah ini tidak pernah duduk di majlis yang tempat maksiat. Ini yang harus dipahami. Jadi Rasulullah masa remajanya tidak pernah duduk di tempat maksiat. Apalagi tempat maksiat itu ada khamernya, naudzubillah, ada berhalanya, bahkan Rasulullah tidak pernah berhadapan langsung dan berhala itu tidak pernah. Karena apa? Beliau tahu ini tidak benar meminta kepada berhala, tawakal kepada berhala. Selain tawakal kepada Allah, semuanya adalah haram, tidak boleh. Dan Rasulullah sudah merasakan hal itu sejak Rasulullah muda. Itulah remajanya Rasulullah. Bahkan ada satu lagi yang sangat penting. Rasulullah sejak remajanya tahu yang mana aurat, yang mana tidak. Sehingga sejak beliau muda, Rasulullah tidak pernah memperlihatkan auratnya. Yakni dari mulai mana? Pusat sampai lutut Itulah aurat laki-laki Rasulullah tidak pernah memperlihatkannya. Karena apa? Tahu ini sesuatu hal yang tidak wajar. Namun walaupun ada sesuatu kejadian yang unik dan menarik saat itu yakni yakni biasanya kalau Rasulullah ini ya atau orang Arab ini sampai lihat ke Rasulullah Rasulullah ini sebelum menikah dengan Siti Khadijah iya bahkan sebelum membawa kafilahnya Siti Khadijah busana yang dilakukan Rasulullah itu bukan busana seperti baju yang tertutup daripada pundaknya tidak. Namun cukup dengan menggunakan kain sarung sehingga menutup bagian pusat dan lututnya. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Saat remajanya yang dilakukan Rasulullah bekerja. Kerjanya apa? Punten mungkin kalau sekarang apa ya? E, tukang mungkin ya. Jadi kalau ada bangunan kan suka ada yang bawa ba e, bawa batu, bawa segala macam. Itulah remaja Rasulullah. Gigi, iya, bekerja. Begitu mengambil batu, batu padang pasir, batu yang ada di maksudnya di timur tengah sana dengan batu yang Indonesia lain, apalagi yang namanya batu-batu keras, iya. Sehingga batu keras ini sangat tajam-tajam sekali. Rasulullah memanggulnya atau mengambilnya sehingga cederalah di sini dengan batu tersebut. Iya. Lalu apa? Kata pamannya dengan mengatakan Hamzah melihat, "Hai Muhammad, kenapa kamu ini tidak copot saja sarungmu kau simpan di sini?" Sehingga apa? Batu ini tidak menyakiti pundakmu dan yang namanya ariyatin atau ariyatun bihadzal zaman atau bidzalika zaman yang namanya ariyah. Ariyah itu apa? Ariyah itu tidak berbusana. Pada waktu itu tidak ada masalah. Iya, ariyah tidak berbusana itu tidak ada masalah. Namun saat itu Rasulullah mat, oh iya ya, tinggal dicopot saja dipindah ke sini. Begitu Rasulullah mau membukanya, mughma alai. itu apa? Pingsan. Iya, Begitu dia bangun, loh kenapa aku tadi pingsan? Ya nggak tahu. Kerja lagi. Begitu kerja, ke, kegores lagi. Lalu kata pamannya, Muhammad cepat copot itu sarungmu pindahkan ke atas untuk mengganjal batu itu. Oh iya, begitu mau dilepas, pingsan lagi. Subhanallah. Sampai begitu bangun, loh kenapa saya pingsan? Ya nggak tahu. Begitu ngangkat lagi, tergores lagi, Hamzah mengatakan, "Copot sarungmu pindahkan ke atas agar tidak terluka. Mau dilepas lagi, jatuh lagi." Ya, pingsan lagi. Akhirnya Rasulullah mengatakan, oh berarti saya tidak boleh membuka bagian ini. Subhanallah. Jadi Rasulullah saat remaja pun tidak pernah memperlihatkan auratnya. Banyak lagi yang akan kita bahas tentang bagaimana Rasulullah saw saat muda, saat remaja dan pergaulannya. Insya Allah kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Alhamdulillah alamin. pemirsa yang berbahagia dan ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata satu hal yang sangat simpel sekali kita lihat ternyata Rasulullah SAW bukan hanya disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi sosok seorang nabi saja, iya kan, kan dan tadi sudah disampaikan dan ternyata Rasulullah SAW ini pun luar biasa giat. Kalau lihat dari tadi kisahnya, ketika Allah menutupi agar tidak terlihat auratnya, ternyata sejak muda, sejak remaja dididik untuk mencari nafkah, iya mencari nafkah. Bahkan satu hal yang harus kita pahami juga Rasulullah ini saat mudanya, remajanya itu apa? Dilatih kesabaran yang luar biasa. Dengan cara-caranya apa? Menggembala. Menggembala. Menggembala ini ada beberapa hal yang harus kita pahami. Dalam penggembalaan itu diantaranya mungkin melatih daripada kesabaran. Karena yang mengurus yang kita urus itu adalah apa? Ya binatang-binatang. Selanjutnya ke ketelitian. Ada 10 kambing ya harus balik 10 kambing, 20 kambing ya 20 kambing. Itu dilatihnya. Selanjutnya apa lagi? Bukan hanya sekedar itu saja, namun ketika menunggu daripada gembala itu makan-makan, Rasulullah SAW saat remajanya banyak tafakur, banyak tadabur tentang penciptaan segala macamnya. Maka alangkah baiknya ditiru, ditiru oleh remaja sekarang ini. Subhanallah melatih kesabaran dan selanjutnya apa? Banyak tafakur, banyak tadabur. Inilah alangkah baiknya coba ditanamkan kepada remaja-remaja sekarang ini. Karena Rasulullah saat remaja begitu dan gigi untuk mencari mencari nafkah tidak mengandalkan apa saja sehingga dengan mengatakan ada satu hadis yang sahih Rasulullah mengatakan mamin nabiyyin illa wara'ahul ghanam tidak ada seorang nabi pun kecuali semuanya pernah menggembala karena menggembala ini adalah tarbiyah istilahnya apa latihan pertama untuk sukses di dalam berdakwah Luar biasa kalimatnya ini disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya itu saja, Rasulullah dijaga daripada auratnya, Rasulullah pun dijaga dari berbagai macam hal tempat maksiat, termasuk hal-hal lahwal hadis. Lahwal hadis itu kata-kata yang tidak bermanfaat. Iya, ataupun mungkin dengan syair-syair yang tidak bermanfaat, dengan musik-musik yang tidak bermanfaat. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menjaga fitrahnya, mana yang sebaiknya dilaksanakan dan mana yang sebaiknya ditinggalkan. Hebat sekali pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini saat mudanya giat, gigih dan selalu sabar. Subhanallah. Sebelum dilanjutkan mungkin ada yang bertanya dari Bunda silakan, mangga. Iya Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Karyani. Ya. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Silakan. Apakah Nabi Muhammad di masa remajanya itu Eh, berteman eh, pilih-pilih uh, teman apa uh, apakah dia uh, memandang teman sama aja apa? Iya, iya, iya. Ya, itu aja Pak Ustad Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dikatakan apakah Rasulullah ketika berteman itu pilih-pilih begitu? Rasulullah Shallallahu Alaihi berteman berteman siapapun tidak pernah ada suudzon dalam hati Rasulullah untuk berteman siapapun yang ingin bertemannya akan diambilnya namun ada beberapa teman-teman spesialnya makanya dikatakan dalam bahasa Arab sadiqul hamim ataupun mengatakan sahabat yang sangat dekat sekali ternyata sahabat di masa sebelum Islam datang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi sampai menjadi sahabatnya setelah Rasulullah menjadi nabi, bahkan sampai menjadi sahabatnya ketika Rasulullah berjuang bahkan menjadi orang terdekat dengan kuburannya saat ini. Iya, siapa coba? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sahabat Rasulullah sejak Rasulullah dalam keadaan bermain, masih anak-anak, masih kecil. Itu persahabatan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq pun banyak persamaan tidak pernah duduk di majelis-majelis yang kotor ataupun yang banyak maksiatnya, tidak pernah berhadapan dengan berhala, mengikuti fitrahnya itu pun Abu Bakar As-Siddiq. Iya, sehingga Rasulullah SAW kalau mencari teman, ya dia lihat, dia lihat dan ini pun kita bisa tiru untuk anak-anak kita. Jangan sampai salah pergaulan. Kalau sudah salah pergaulan karena kita tidak tahu dengan siapa mereka bergaul. Seperti itu kan? Karena kita tidak tahu, kadang-kadang kita tidak tidak peduli ini anak saya bergaul dengan siapa terserah saya astagfirullahaladzim. Lihat dengan siapa anak-anak kita ini bergaul. Ini ada remaja Rasulullah harus ditiru harus dilihat bagaimana si Rasulullah saat mudanya sehingga satu puncak yang paling hebat. Rasulullah ini saat remajanya saja sudah mendapatkan gelar apa? Al-Amin. Benar. Al-Amin apa artinya? Dapat dipercaya Rasulullah saat remajanya tidak pernah bohong walaupun sedikit. Tidak pernah bohong. Iya, tidak pernah bohong. Siapa yang pernah mengatakan Rasulullah bohong itu adalah pembohong terbesar. Kenapa? Rasulullah tidak pernah bohong. Buat apa gelar Al-Amin ini diberikan kepada Rasulullah? Yang memberikan gelar Al-Amin kepada Rasulullah itu adalah masyarakat Arab. Iya. Kenapa? Karena kejujuran. Bayangkan, ibu jujur saya tanya, e, ibu pernah nggak dibohongin oleh anak? Sering. Pemirsa pernah nggak dibohongin oleh anak? <laughs> Mungkin dibohongin oleh sudah sholat sudah, sudah dapat dan sudah. Subhanallah dengan menyatakan punten kalimatnya Rasulullah sejak remajanya tidak pernah seperti itu. Maka alangkah baiknya tanamkan seperti kepribadian Rasulullah SAW sejak muda saja tidak pernah apa berbohong. Iya, tidak pernah melakukan sesuatu hal yang salah. Hebat sekali. Karena apa? Selalu kembali ke dalam fitrahnya Iya, dijaga auratnya, dijaga dari tempat maksiat, bahkan bukan hanya sekedar itu. Rasulullah SAW ketika remajanya pun, punten, sangat menghormati kepada kakeknya, sangat menghormati kepada ibunya, sangat menghormati kepada pamannya. Punten ada satu kisah yang sangat menarik. Rasulullah ini kan setelah paman Punten, setelah ibunya meninggal sama eh, apa namanya sama kakeknya. Setelah kakeknya meninggal, Rasulullah sama siapa? Pamannya pamannya itu Abu Talib punya anak cukup banyak. Iya. Banyaknya berapa? Anaknya Abu Talib ini Alhamdulillah 14 orang. Jadi 14 orang ini kalau makan di sana, itu makannya sudah satu piring-satu piring. Tapi makannya bagaimana? Makannya itu langsung di dalam satu tempat yang besar, ya. Jadi tempat satu besar, setelah itu semuanya makan di sana. Iya. Nah, Rasulullah SAW karena melihat saat makan tuh banyak anak-anak yang kecil. Rasulullah kalau makan ini tidak makan apa? Tidak makan ikut makan. Tapi Rasulullah diam. Karena apa? Karena beliau ini nggak enak karena takut menghabiskan makanan-makanan yang sedikit ini. Iya. Nanti kita akan lihat alasannya kenapa Rasulullah mengalah tidak makan di tempat yang besar ini dan ada efeknya daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Insya Allah nanti kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa TV, pemirsa Cahayati yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibu-ibu yang hadir di studio ini yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ternyata Rasulullah SAW ini sangat memperhatikan terhadap anak-anak yang berusia di bawahnya. Iya, begitu Abu Talib memberikan makan, ayo makan semuanya, semuanya pada ngariung, ngumpul di situ. Tiba-tiba Rasulullah memang hadir di sana, namun apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah ini pun kan tidak memakannya namun dia cuma melihat Ni, ni makan sini, ini, ini, ini. Sama sekali tidak memakannya. Iya. Dan beberapa tahun Abu Talib tidak memperhatikan masalah ini. Padahal Rasulullah tidak makan. Kenapa? Karena kasihan kepada yang lebih kecil. Dikasih, dikasih, dikasih. Lalu apa yang terjadi? Allahu Akbar. Lihat, selesai semuanya makan, Lalu Rasulullah mengumpulkan makanan-makanan yang tersisa Dikumpulkan lalu dimakannya Allahu Akbar Inilah masa remaja Rasulullah selalu perhatikan kepada yang lebih kecil Kadang-kadang seorang kakak tidak mau mengalah kepada adiknya Begitu kan kenyataannya Iya, karena apa? Kalau lihat daripada Rasulullah, Rasulullah tahu ini lebih kecil, harus lebih dimengerti, harus lebih disayangi, harus lebih dimaklumi. Seperti itu. Jadi makan lagi, silahkan. Nanti sisanya diambil. Yang sudah jatuh-jatuh daripada piring besar itu, dipungutin, diambil, diambil, dikumpulkan, dimakan. Bertahun-tahun Rasulullah seperti itu. Coba, bagaimana remaja Rasulullah dengan melakukan seperti ini? Satu saat, Abu Talib memperhatikannya. Saat datang makanan, ternyata tidak tidak beliau tidak makan, diberikan. Setelah terakhir baru makan. Ada apa dengan Muhammad ini kata Abu Talib? iya ada apa dengan Muhammad ini? Kata Abu Talib. Lalu apa? Besoknya dilihat lagi, diperhatikan. Ternyata tahu Rasulullah tidak memakannya. Maka setelah tahu seperti itu, Abu Talib menyiapkan makanannya sendiri khusus untuk Rasulullah. Selesai makan, Abu Talib datang. Muhammad, kamu belum makan ya? Sudah pamanku, belum. Saya sudah beberapa kali menyaksikan Anda tidak makan. Kalau begitu, nih sudah saya siapkan makanan untukmu. Subhanallah. Ini remaja Rasulullah itu seperti itu. Iya, sayang kepada yang lebih di bawahnya, hormat kepada yang tuanya. Hebat sekali keindahan yang ada di dalam pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, giat dalam bekerja, juga jujur sehingga orang Arab ini sudah mengenal dengan Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Alamin. Muhammad yang dapat dipercaya. Itu masa remajanya. Alangkah baiknya kalau kita ini punya anak sejak kecil sudah dikatakan, wah anak ini anak yang soleh, wah anak ini anak yang jujur, wah anak ini adalah anak yang baik. Seperti itu. Yang sekarang ini remaja, kira-kira apa yang dapat dibanggakannya? Iya, kesolehannya, apakah rajin ke masjidnya, apakah kiraatul Qur'annya atau segala macamnya. Contohlah remaja Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bagaimana ketika dia bersikap menghadapi yang di bawahnya, bagaimana ketika bersikap menghadapi yang di atasnya dan bagaimana saat bekerja dan tidak ada pernah rasa malu ketika bekerja. Iya. Jadi kalau sekarang remaja ini kadang-kadang malu, ngaji malu, bukan kayak Rasulullah itu. Kerja ah Subhanallah, rasulullah tidak pernah merasa malu ketika melakukan hal apapun. Iya, karena apa? Yang penting diambilnya adalah satu kebaikan. Inilah masa muda. Karena apa? Kadang-kadang masa muda ini penuh dengan rasa gengsi. Rasulullah tidak pernah ada. Iya, makanya malah sening lebih hura-hura, malah, malah suka menghambur-hamburkan itu tidak bersifat seperti sifat Rasulullah SAW. Insyaallah bunda dan para pemirsa siapapun yang memiliki anak yang Insyaallah mengajak eh, ataupun meranjak dewasa, meranjak remaja, hati-hati, giringlah, ambillah seperti halnya masa mudanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan kita seluruhnya selalu dirahmati, diberkahi dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta hidayahnya. Nastaghfiruka wa ilaika ya Rahman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman, ya Rahim Ya Aziz ya Ghaffar Ya Dal Quwwatil Matin Jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu istiqomah dalam mencintaimu Yang selalu istiqomah dalam beribadah kepadamu Ya Allah jadikanlah zikir-zikir kami ini Semua ibadah kami ini Pahala yang dapat berlipat ganda untuk kami Sehingga timbangan kami kebaikannya jauh lebih berat daripada keburukan kami Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim Jadikanlah keturunan kami seluruhnya keturunan-keturunan yang soleh dan solehah keturunan yang benar-benar dapat mengangkat bendera syariat Islam. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahmanu, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Ghaffar. karena anak-anak kami dapat mengikuti jejak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu menyayangi kepada siapa yang di bawahnya, selalu hormat kepada siapa yang di atasnya, dan selalu giat, selalu jujur dalam mengikuti hati nuraninya. Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Aziz, Ya Ghaffar. Siapapun yang mendengarkan doa ini ini, siapapun yang mengaminkan doa ini di tempat ini ataupun di tempat lain ya Rahmanu ya Rahim. Siapapun yang telah menyaksikan tayangan ini kabulkan seluruh doa-doanya ya Rabbana.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 Alhamdulillahirrabbilalamin Jazakumullah khair Ala husni istimaikum Wa ala husni musyahadatikum Lakum minni al-hubbu wa du'a Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh